سورة التغابن بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu ada yang beriman. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, kemudian memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah maha mengetahui segala isi hati. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih. ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, Apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Kemudian mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak membutuhkan mereka, dan Allah maha kaya, maha terpuji. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa Allah wa Rasul. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi yatawakkalil mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni, serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. dan dengarlah serta taatlah dan infakkan harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha mensyukuri, maha penyantun. Alimul ghaibi syahadatil azizul hakim. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha bijaksana.